Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخوتي الإيمان رحمكم الله وعزني الله وإياكم جميعا Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini kami memohonkan maaf bahwa beliau Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud pergi luar kota dan biasa yang akan menggantikan ban serpnya pada kesempatan sore hari ini dan saya sebenarnya tidaklah membawa materi-materi yang asing saya hanya ingin mengajak kita semuanya untuk sekedar merojaah dari eh, materi-materi materi -materi yang saya yakin sudah disampaikan oleh beliau al Ustadz Afifi Abdul Wadud dan juga para asatidah yang lainnya sehingga uh, harapan kami cuman mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana murojaah bagi kita mengulang kembali pelajaran yang telah kita dapat dan supaya bisa lebih kokoh di dalam uh, jiwa kita. Satu ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala beliau mengatakan inna hajatan nasi ilal ilmi akbaru min hajatihim ilat ta'an Sesungguhnya kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih besar lebih agung ketimbang kebutuhannya terhadap makan dan juga minum. Kenapa? Karena kebutuhan manusia untuk makan dan minum sehari mungkin cukup satu, dua atau tiga kali. Namun kebutuhan manusia terhadap ilmu itu sepanjang nafas kita kita tarik dan kemudian kita hempaskan kembali. Kita hirup dan kemudian kita lepaskan kembali ya au ini satu di antara nasihat yang sangat berharga yang disampaikan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala kepada kita semuanya agar kita senantiasa bersemangat ya untuk mencari ilmu bahwa semangat yang mencari ilmu ini bukan hanya tugas para ustadz akan tapi adalah ini tugas setiap dari kita maka sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita maka hendaklah kita gunakan sebagiannya untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala di mana ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis untuk dicari. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abkhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim." Seandainya seluruh pepohonan yang ada di permukaan bumi ini dijadikan sebagai penanya. Kemudian seluruh air yang ada di lautan itu dijadikan sebagai tintanya. Dan bahkan kata Allah Subhanahu wa taala hingga pun seandainya dilipat gandakan sampai tujuh kali lipat, ditambah begitu. Maka itu semuanya tidak akan cukup untuk mencatat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tentulah bagi kita kaum muslimin rahimakumullah tidak memiliki rasa kekhawatiran. Kalaulah saya nanti ngaji terus apa ya nanti ilmu Allah tuh tidak akan habis. Ya, tidak akan habis ya khawatifillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kita semuanya yakin semakin kita ini mendalami ilmu Allah, semakin kita mengkaji tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, justru kita akan semakin merasa bodoh. Kita akan semakin merasa ilmu kita belum ada apa-apanya. Dan ini semua saya kira bisa kita uh, review, kita rasakan betapa dulu ketika kita mulai ngaji. Ya mungkin kita merasa sangat bahagia, bahkan mungkin bangga gitu ya. Kesana kesini nenteng tas, isinya buku, isinya kitab, seakan-akan kita sudah pandai, seakan-akan kita sudah mahir. Namun tatkala kita ketemu dengan satu masalah tertentu, kita pun ditanya tidak bisa. Dan kita mulai mengaku bahasanya saya tidak bisa. Maka semakin banyak pertanyaan kita pun semakin merasa tidak bisa menjawabnya. Ini menunjukkan bahasanya dengan semakin kita memiliki ilmu akan semakin banyak hal yang belum kita bisa, yang kita belum mengetahui tentang ilmunya. Jangankan kita, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah taala Al-Imam Darul Hijrah Salah seorang imam yang ketika itu pada masanya beliau menjadi salah satu ulama yang paling terkenal di kota Madinah sehingga orang-orang jauh pun termasuk dari Spanyol, Andalusia belajar ke sana. Tanyalah kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah taala tentang sekian banyak pertanyaan, 40 lebih pertanyaan. Namun yang beliau jawab tidak lebih dari separuhnya, seperempatnya pun tidak. Dia mengatakan wallahu alam. Wallahu alam ma'dri. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dan saya tidak tahu. Maka sampai pun kemudian mereka orang-orang yang bertanya membawa pertanyaan yang segudang yang banyak itu mengatakan wahai imam Masa anda seorang imam ditanya kok jawabnya cuman tidak tahu, tidak tahu dan tidak tahu Maka beliau malah kemudian mengatakan silahkan sana Sampaikan kepada manusia Bahasanya Malik bin Anas adalah orang yang tidak tahu Ini Imam Malik bin Anas Salah seorang ulama besar Pengarang kitab Muwatta Yang pada saat itu sangat terkenal Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pun kemudian menghafalnya Dan banyak para ulama yang kemudian menghafalkan kitab Muwatta ini. Dan beliau sempat memberikan nasihatnya kepada kita. Manakala kalian ditanya tentang sesuatu dan kemudian tidak tahu maka jawablah wallahu a'lam ma adri. Wallahu a'lam Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dan saya tidak mengetahuinya. Dan ini kata beliau sudah merupakan separuh daripada ilmu. Kenapa dirinya mengetahui kalau memang dirinya tidaklah memiliki ilmu tentang sesuatu yang ditanyakannya. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita semuanya di dalam salah satu ayatnya yang terdapat di dalam surat Al-Isra ayat ke-36 wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan ataupun tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat satu di antara penafsiran para ulama dalam hal ini yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan wala tattabi ma laisa laka bi ilmun. Ya artinya janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmu tentangnya. Bal tasabbut fi kulli ma taqulu fi kulli ma taquluhu wa taf'aluhu. Akan tapi cross checklah terlebih dahulu. Akan tapi pastikanlah terlebih dahulu terhadap segala sesuatu yang hendak engkau ucapkan dan apa yang hendak engkau lakukan. Fala tadhunnu dzalika yadhhabu la laka wala alaika. Dan jangan sekali-kali Anda mengira bahwasanya itu semuanya yaitu artinya apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan itu akan pergi tanpa ada balasannya untuk dirimu entah menguntungkan dirimu atau akan membinasakan dirimu ini pasti akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasannya kepada setiap kita kita ingat tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Qaf ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid tiadalah seorang pun mengatakan sesuatu kecuali ya kecuali di sisinya ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan di sisi yang lain ada malaikat yang akan mencatat setiap apa yang kita ucapkan. Dan ini sama dengan yang disampaikan oleh Rahman As-Sa'di. jangan dikira itu semuanya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu akan pergi begitu saja tanpa adanya balasan Entah mungkin balasan kebaikan atau balasan berupa keburukan. Semuanya pasti akan kita temui. Mengenai perbuatan Allah Subhanahu wa taala juga dengan jelas telah menyatakan فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره maka perbuatan kebaikan sekecil apapun yang engkau lakukan ya, meskipun hanya sekecil semut hitam yang paling kecil maka ya rohu dia pasti akan melihat merasakan balasannya namun sebaliknya keburukan sekecil apapun yang kita lakukan juga kita pun akan mendapatkan balasannya maka inilah inti dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala di dalam kitab tafsir beliau. Jangan kita mengira bahasanya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu akan pergi muspro bahasa Jawanya tanpa ada e, pertanggungjawaban kita. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kepada kita dengan seadil-adil balasan. dan bahasanya pendengaran hati dan uh, pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahakikun bil abdi alladhi ya'rifu annahu mas'ulun amma qala amma qalahu wa fa'alahu wa amma istamala bihi jawarihahu allati khalaqahu Allahu li ibadatihi ayyu'idda lil mas'uli jawaban wa dhalika la yakunu illa bi isti'maliha bi wa ikhlasid dini lahu wa kaffaha amma Allah ta'ala maka hakikatnya bagi seorang hamba bagi seorang manusia yang mengetahui bahwasanya apapun yang dia ucapkan dan apapun yang telah dia lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh anggota tubuhnya yang dia gerakkan itu pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah barang tentu seorang hamba tadi akan mempersiapkan jawaban yang terbaik terhadap eh, terhadap pertanyaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Dirinya akan mempersiapkan jawaban yang terbaik ya, ketika nanti Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan tentang ucapan dan perbuatan yang telah dia lakukan di dunia. Ya. Maka apa jawaban yang terbaik yang bisa diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara menggunakannya, memanfaatkannya guna beribadah kepada Allah Azza wa Jalla melakukan berbagai macam hal yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan seluruh amal perbuatan ibadah yang dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiranya jawaban yang terbaik yang semestinya akan dipersiapkan oleh seorang hamba yang mengetahui bahwasanya segala sesuatu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian amalan yang tidak akan diterima oleh Allah ini amalan apa? Yaitu amalan agama. Amalan yang kita di dalam melakukannya harus berdasarkan perintah adalah amalan agama. Adapun amalan dunia, maka kita tidak perlu kemudian menunggu adanya perintah. Jadi jangan dibalik. Karena terkadang kita <clears throat> dan saya pernah mendengar dan melihat eh, satu di antara video yang menyatakan semuanya kok bid'ah bid'ah bid'ah. Berarti naik motor bid'ah, naik pesawat bid'ah naik uh, eh, pakai baju bid'ah ya udah sekarang telanjang aja di dalam rumah nggak usah pergi kemana-mana katanya seperti itu ya. sekarang kalau ke Amerika ke Saudi Arabia naik haji jalan kaki aja nggak usah naik pesawat semuanya kok bid'ah bid'ah ini kebalik cara pemahamannya nah kemudian dalam masalah agama kita harus ada perintah untuk melakukannya oleh karenanya yang namanya masalah ibadah ya yang namanya masalah ibadah itu nanti jatuhnya kalau tidak sunnah maka wajib. Kenapa? Karena al aslu fil amri lil wujub. Kaidah dasar satu perintah itu untuk menunjukkan sebuah kewajiban. Sehingga datang dalil yang memalingkan dari makna wajib kepada makna mandub, kepada makna sunnah. Maka turun ya, eh, hukum tersebut dari wajib kepada sunnah. Contohnya apa? Masalah gosok gigi. Yang Rasulullah katakan laula an syukku ala umati la martuhum bisiwaki inda kulli salatin. Seandainya aku tidaklah memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan kepada mereka untuk gosok gigi setiap kali hendak melakukan sholat. Namun karena eh, gosok gigi setiap kali hendak sholat ini merupakan perkara yang berat, maka hukumnya menjadi berubah dari wajib kepada sunnah. Ini dalam masalah ibadah kita harus menunggu perintah. Artinya kalau tidak ada perintah maka kita tidak usah melakukannya. Meskipun banyak orang melakukannya, ya karena terkadang kita ini e, mengetahui ini memang tidak ada perintahnya tapi kok banyak orang melakukannya ya masa banyak orang salah terkadang pikiran kita terganggu Terkadang pikiran kita terganggu dengan banyaknya orang yang melakukannya. Padahal Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kita, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi la yudilluka an sabilin." An sabilillah. Seandainya kalian mengikuti apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau banyak orangnya itu banyak orang masih ada tambahan para ulama maka ini bisa menjadi motivator bagi kita namun kalau kemudian banyaknya orang ini mohon maaf ya bukan ulama ya para juhala maka ini justru akan menyesatkan kita Adapun dalam masalah keduniaan maka kita tidak menunggu datangnya perintah misalnya ayo dik bonceng saya ke kampus wah saya belum pernah dengar perintah Rasulullah untuk bonceng misalnya entah naik sepeda mungkin entah naik motor entah mungkin naik mobil saya belum pernah dapatkan dalilnya tidak perlu seperti itu kenapa masalah keduniaan masalah keduniaan kita tidak perlu nunggu datangnya perintah ya, kenapa karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis suatu Imam Muslim fa'amma amru dalam masalah ilmu eh, dalam masalah agama maka mutlak kalian harus mengembalikannya kepada saya. Tunggu dulu komando dari saya. Wa amma amru dunyakum antum a'lamu bi syu'uni Dan adapun dalam masalah keduniaan, keduniaan kalian, maka kalian lebih tahu tentang keduniaan kalian. Kita tinggal menimbang besar mana manfaatnya sama motorotnya. Efisien mana kalau saya jalan kaki sama saya naik kendaraan Hitung-hitung sendiri. Antum misalnya mau ke Jakarta. Kalau jalan kaki harus menem, e, harus memakan waktu berapa hari. Kemudian biaya yang antum keluarkan untuk beli es, untuk beli macam-macam mungkin sandalnya ganti berapa kali dihitung. Dan seandainya dibandingkan dengan naik pesawat. Efisiensi kita hitung, manfaat manfaatnya kita pertimbangkan kalau memang besar manfaatnya tidak melanggar syariat kita jalankan. Ini prinsip masalah keduniaan. Nah, kemudian kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita agar kita mencari ilmu, ya, agar kita mencari ilmu. Maka tadi temanya ya carilah ilmu ataupun tututlah ilmu hingga ajal menyeru. Ini sebenarnya terinspirasi dari eh, pesan Imam Ahmad bin Hambal ketika beliau ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam, Anda sudah menjadi imam." Tapi Anda kemana-mana masih bawa buku dan masih bawa pena. Maka beliau mengatakan bahasanya tolapul ilmi minal mihbarah ilal makbarah. Yang namanya mencari ilmu itu sejak kita bisa menulis dengan tinta sampai kita masuk ke pekuburan. Ini Imam Malik. Ya, mohon maaf ini Imam Ahmad bin Hambal yang juga imam yang sudah berkali berdunia. Namun terkadang mohon maaf kita kita ini juga imam dunia apalagi imam kampung pun terkadang tidak. Namun kita ini enggan untuk mencatat, kita enggan untuk menulis. Ya, sehingga ilmu itu terkadang tua nih bahasa Jawa nih, melebu tengen metu kiwo. Terlalu cepat gitu, nggak sempat mampir di hati kita. Kenapa kita bukan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i dengarkan Imam Malik menyampaikan e, muatoknya, beliau tidak nyata tapi ingatannya luar biasa. Ketika disuruh ngulang bisa semuanya. Imam Bukhari diuji dengan 100 hadis dipulak balik bolak balik sekali dengar bisa membetulkan Imam Bukhari tapi kita bukan Imam Bukhari kita bukan Imam Syafi'i nah, kita bukan imam maka sudah sepantasnya kita kemudian untuk rajin ya mencatat yang namanya ilmu itu adalah dicatat Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Muhammad ayat ke-19 fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum Ketahuilah ataupun carilah ilmu bahasanya tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah ya, kecuali Allah Azza wa Jalla dan kemudian mohonlah ampun untuk dirimu dan juga untuk orang-orang yang beriman baik lelaki maupun perempuan dan Allah Azza wa Jalla mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Maka Syabdur Rahman As-Sa'di rahimahullah taala ketika mengomentari ayat ini labudda fihi min iqraril qalbi wa ma'rifatihi bima'na ma turiba minhu ilmuhu wa tamamuhu an ya'mal bi maka sebuah keharusan, sebuah kemestian tatkala seseorang itu mencari ilmu, dia berupaya untuk bisa memahaminya dan kemudian meyakininya di dalam hatinya. Terhadap segala sesuatu yang dia itu dituntut untuk mengilmuinya. Dan kemudian menyempurnakan dengan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Ini kata beliau dan ilmu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa hadzal ilmu alladhi amarallahu bih wa huwa al ilmu bi tauhidillah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam ayat ini yaitu ilmu agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jalan-jalan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak yang terpentingnya dan sangat uh, sangat agungnya adalah kita senantiasa berupaya untuk mentadaburi ya mentadaburi eh, memahami dengan seksama mengenai nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang kita ini nganggap sepele ah gampang lah itu cuma nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Padahal dalam masalah ini banyak kemudian di antara kaum muslimin yang kepleset ya men, e, imam menjadi ya ekstrim kanan ataupun imam ekstrim kiri gara-gara masalah asma wa sifat maka ini harus kita pelajari sehingga kita akan mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang berkaitan bahasanya Allah Azza Jalla adalah satu-satunya zat yang telah mencipta, mengatur, memberikan rezeki dan satu ketika nanti akan memberikan balasan. Ilmu yang berkaitan bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ya, zat yang layak untuk disembah. Karena dialah zat yang mampu memberikan berbagai macam apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka tidak sepantasnya kemudian kita setelah diberikan apapun yang menjadi kebutuhan kita dan kita kemudian menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Kita berupaya untuk mempelajari tentang agamanya, kita berupaya untuk belajar tentang Al-Quran yang ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sungguh sangat menakjubkan Al-Quran kita pun berupaya untuk terus kemudian e, memahami tentang para Rasulnya Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi. Maka ini semuanya kesimpulannya nanti adalah agar kita bisa e, merealisasikan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini kita pun bisa mengambil pelajaran ya setelah kita berupaya untuk mengetahui mencari ilmu tentang Allah, mengesahkan Allah, ternyata kita ini banyak kekurangannya. Ya banyak sekali kekurangannya maka kita diperintahkan untuk kemudian memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa kita karena kekurang syukuran kita kepada Allah, kekurangan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kita di dalam memahami Allah Subhanahu wa taala maka kita diperintahkan untuk memohon ampunan dan bukan hanya untuk kita akan tapi juga untuk saudara kita orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan dan inilah kebiasaan orang-orang soleh yang sebagaimana juga Allah subhanahu wa ta'ala cantumkan di dalam Al-Quran agar kita mengucapkan memohonkan ampunan kepada saudara kita Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Rabbana innaka raufur rahim Kemudian kita pun melihat uh, doa Nabi Nuh, "Rabbighfirli waliwalidayya waliman wa liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tajidil illa tabar." Inilah kebiasaan orang-orang yang soleh. Maka mereka memohonkan ampun untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk saudaranya, untuk orang-orang yang pernah masuk ke dalam rumahnya yang mereka adalah orang-orang yang beriman. Kemudian pesan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan derajatnya Hasan dihasankan oleh Syalbani rahimahullah taala, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Tidak pakai muslimatin. Adapun yang pakai muslimatin riwayat Abu Dawud itu derajatnya dhaif. Dan bukan berarti ketika likulli muslimin kemudian yang muslimah tidak masuk. Maka ini adalah dalam bahasa Arab disebut mimba bitaghlib yang sudah mencukupi Ya disebut sebagai seorang muslim berarti tercakup di sana lelaki dan perempuannya. Mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi muslim lelaki ataupun perempuan. Nah, kemudian <clears throat> eh, sedikit motivator bagi kita semuanya. Kenapa terkadang kita itu malas-malasan untuk mencari ilmu agama? Ya, kenapa kok malas-malasan? karena memang e, sangat berbeda dengan ilmu keduniaan. Kenapa antum sekalian yang mahasiswa yang jauh-jauh dari Sumatera, dari bahkan Irian Jaya gitu ya, pergi ke Jogja untuk mencari ilmu keduniaan. Bahkan mungkin e, antum sekalian pun ingat dulu ketika memiliki keinginan untuk bisa kuliah di UGM, maka TK-nya pun cari TK yang favorit gitu ya. SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, favorit semuanya pokoknya deh gitu ya supaya apa bisa masuk ke UGM nah kalau sudah bisa masuk ke UGM nanti lulusnya cum laude ya itu maka nilainya bisa mudah ditawarkan ke berbagai macam perusahaan gajinya gede sak petutuk langsung kelihatan wah ini sehingga ini motivator kuat bagi manusia dan inilah memang sifat satu di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala khuliqal insanu ajula manusia itu diciptakan dalam keadaan terburu-buru, tergesa-gesa, pinginnya instan. Maka sekarang yang namanya barang instan itu larisnya luar biasa. Kenapa? Sesuai dengan karakter manusia, pinginnya itu instan. Tapi juga e, terkadang ada yang parah, pingin jadi dai, pingin jadi ustadz, belajarnya instan, belajar nyantren kilat sehari dua, dua hari, pinginnya jadi ustadz. Nah, akhirnya Kemudian ya yang bisa kita lihat kenapa? Karena kalau sehari dua hari ini kan yang diinginkan ilmu laduni ya, bukan ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. Pengennya belajar sehari dua hari langsung dapat ilmu laduni. Jadinya kayak Dimas Kanjeng gitu nanti. Nah, kenapa kita terkadang e, malas untuk mencari ilmu agama? Boleh jadi karena kita kurang mengenal tentang ilmu agama, kedudukan si pemiliknya dan e, keagungan orang yang mencarinya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim potongannya adalah man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki menjadi hamba yang baik maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kefahaman kepada dirinya dalam masalah agama pemahaman kebalikannya gimana? orang yang tidak diinginkan menjadi hamba yang baik oleh Allah maka dia akan dibiarkan menjadi orang yang tidak paham masalah agama. Nah, sarana agar kita bisa memahami ilmu agama pasti kita harus berilmu. Beda antara ilmu dan paham itu beda. Satu contoh, Anda membawa tulisan. Yang tulisan ini Anda Anda bisa membacanya. Namun boleh jadi Anda tidak paham maksudnya apa. Kemudian diberikan kepada orang lain, tolong ini apa ini maksudnya? Oh ini maksudnya gini-gini. Seperti itu. paham dan ilmu itu beda. Nah maka sarana untuk menjadi paham itu adalah harus berilmu. Yang kedua bahwasanya ilmu itu adalah al-faruq, ya ilmu itu pembeda ilmu itu adalah pembeda buktinya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-9 Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia adakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu Jawabnya sama atau tidak kira-kira? Jelas jawabnya tidak sama Ini pertanyaannya tidak membutuhkan jawaban Sungguhnya orang-orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran, yang bisa mengambil pelajaran dari ilmu hanyalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk memahaminya. Ya, jangankan manusia. Ya, jangankan manusia. Anjing anjing saja yang berilmu dan tidak berilmu berbeda. Ya kan? Ada anjing pemburu, ada anjing yang bukan pemburu. Anjing yang ber, yang pemburu ini sudah diajari belum? Sudah diajari. Dia sudah memiliki ilmu. Nah, kalau anjing pemburu ini nanti kalau dia membunuh untuk siapa? Untuk majikannya. Kalau ada anjing yang bukan pemburu dia membunuh untuk siapa? Sendiri. Maka hasilnya berbeda. Binatang yang dibunuh oleh anjing pemburu ini halal dimakan dan binatang yang dibunuh oleh anjing yang bukan pemburu haram dimakan. Beda. Ini padahal anjing apalagi kemudian manusia. Kita pun juga mengetahui perbedaan orang yang mengetahui ilmu keduniaan, ya, ilmu keduniaan. Ini pun beda. Orang yang tidak memiliki background eh, teknik sipil suruh bangun gedung lantai tujuh. Ya mungkin tidak sampai belum sampai mem, eh, lantai tujuhnya sudah rontok duluan itu ya. Berbeda dengan orang yang memang memiliki kapabel dalam teknik sipil dia Jangankan lantai 7 mungkin lantai 100 pun bisa dia bangun. Ya. Ini ilmu keduniaan, apalagi kemudian ilmu agama. Yang ketiga ilmu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Kita ingat di dalam uh, kitab Riyadus Salihin saya lupa apa bab taubat apa bab niat. Ketika ada salah seorang pada zaman dahulu dia memiliki hobi, hobinya membunuh orang hobinya itu bunuh orang gak main-main sehingga dia sudah membunuh 99 nyawa maka dia mendatangi salah seorang ahli ibadah dan dia tanya wahai ahli ibadah sini sudah membunuh 99 nyawa kira-kira kalau saya bertobat Allah menerima gak tobat saya nah si ahli ibadah ini ditanya benar-benar malah gampangnya itu ngunek-ngunek kena cara bahasa Jawa nih laku ini ya terlalu tenang no, 99 nyawa sudah kamu layangkan masa mau bertobat ya tidak bakal diterima oleh Allah dia gergetan ya udahlah genep satu gitu ya seratus nyawa sudah namun dia menyesal karena dia memang pengen bertaubat cari lagi ketemu lagi dengan orang alim orang alim bukan ahli ibadah yang baik adalah orang alim dan ahli ibadah yang yang sempurna dia tanya kepada orang alim eh orang alim sini sudah membunuh seratus nyawa apakah sekiranya Allah masih menerima taubat saya maka kemudian orang alim tadi mengatakan, "Iya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sungguhnya Allah Azza wa Jalla itu mengampunkan seluruh dosa manakala kita bertaubatnya dengan taubatan nasuha. Maka dia pun diperintahkan untuk menuju ke satu tempat dan jangan kembali ke kampung halamannya. Maka di tengah perjalanan dia pun mati. Dan e, kemudian intinya dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari, Muslim dari sahabat Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu taala Pengajarnya banjir pahala. Nah, pengajarnya banjir pahala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai dan Ahmad, Rasulullah mengatakan idza matabnu adam in qata'a anhu amaluhu ila min salas. Ketika seorang manusia itu telah meninggal, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga sodakotin jariah au ilmin yuntafa'u bih au waladin solehin yada'u lahu ini pada poin yang kedua yaitu au ilmin yuntafa'u bih ilmu yang senantiasa dimanfaatkan, diamalkan. Nah, supaya kita memiliki aset ketika kita sudah mati, maka rajin-rajinlah kemudian kita mengajarkan ilmu. Dan mengajarkan ilmu nggak harus di meja semacam ini. Antum pulang nanti ketemu sama teman kosnya, eh, kasih ilmu. Saat tadi ngaji di masjid demikian demikian dan demikian ini sudah ngasih ilmu dan kalau diamalkan antum masih mendapatkan pahalanya yang ke berikutnya pemiliknya akan diangkat derajatnya Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11 yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat Allah akan angkat dengan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan ini eh, dulu di masa tabiut tabi ada salah seorang mantan budak namanya uh, eh, <clears throat> atau bin Abi Robah ya, atau bin Abi Robah. Dia setelah ngaji selama 30 tahun, dia itu ketika itu masih menjadi budak, namun uh, Sayidnya, bosnya itu melihat ini kayaknya bukan tipikal pekerja, keras lah. Maka akhirnya eh, dia pun diperintahkan untuk ngaji selama 30 tahun di kota Mekah. 30 tahun ngaji. Dan akhirnya kemudian dia diangkat menjadi mufti di kota Mekah. Dan spesifikasinya dia memiliki keahlian di dalam ilmu manasik haji. Maka datanglah salah seorang raja namanya seingat saya adalah Sulaiman bin Abdul Malik dengan kedua putra mahkotanya. Dia datang ke masjid ketika itu atau sedang sholat. Dia tunggu selesai sholat, kemudian setelah selesai eh, ataupun mendekati kepada sang khalifah sang raja dan kedua putra mahkotanya dan bertanya, apakah yang hendak anda e, butuhkan yang bisa saya bantu apa? Maka sang raja dan kedua putranya ini menginginkan agar atau mengajarkan ilmu manasik haji. Seperti apakah manasik haji yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Maka ataupun kemudian mengajarkan dari A sampai Z-nya, enggak ada yang kelewatan, sudah sempurna. Nah, ketika dia sudah merasa sempurna, namun eh, sang raja dan anaknya ini masih mau nanya aja karena dia sudah merasa cukup maka dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Sang raja dan kedua anak eh, mahkotanya dia tinggalkan. Maka sang raja mungkin kalau rajanya sekarang ini marah-marah. marah ya, marah-marah meskipun meninggalkan orang yang demo itu ya. Marah-marah. Nah, dia tinggalkan. Nah, kemudian sang raja malah kemudian dia sadar, "Wahai putra-putraku, mulai saat ini kalian berdua tidak boleh malas untuk belajar ilmu agama tidak boleh malas untuk belajar ilmu agama saya tidak akan bisa lupakan peristiwa yang barusan terjadi betapa hinanya kita di hadapan seorang budak ya atau bin Abi Robah kemudian pencarinya dipermudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala man salaka tariqan yaltamisu fil ilman sahalallahu lahu bi tariqan jannah hadis riwayat Muslim Berarti siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Orang kalau sudah tahu ilmu berarti dia sudah tahu, kemudian dia akan tahu rambu-rambu mana yang bisa dilewati, mana yang harus e, dia tinggalkan maka dia tahu. Maka jalan untuk mencari ilmu bisa berupa antum datang dari Sleman ke sini, ini berjalan dari sana ke sini, ini akan dihitung pahala dan juga jalan untuk mencari ilmu secara maknawi yaitu antum mencatatnya, antum mengingat-ingatnya, memurojaahnya ini pun juga jalan mencari ilmu.